Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Sahabat kelas sirah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya Abu Huzaifah akan berkisah tentang salah satu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di perang Ahzab pada tahun keempat Hijriah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpartisipasi di dalam perang Ahzab, yaitu perang kaum Muslimin melawan sekutu-sekutu dari kabilah-kabilah Arab, kemudian ditambah dengan orang-orang Yahudi yang bersama untuk memusuhi kaum muslimin musuhi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahi laula anta mahtadaina walla tasaddaqna walla sallina, fa anzilan sakinatan alaina." Dan demi Allah, jikalau tanpa Engkau ya Allah, niscaya kami tidak mendapatkan hidayah dan kami tidak bisa bersedekah dan tidak bisa melaksanakan ibadah sholat maka turunkanlah ketenangan kepada kami turunkanlah sakinah kepada kami dari perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini kita bisa mendapatkan banyak sekali ilmu yang pertama bahwa hidayah itu di tangan Allah Subhanahu Wa Taala hidayah itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Maka marilah kita meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala setiap harinya dan itu yang dilakukan oleh kaum muslimin paling kurang 17 kali dalam sehari semalam. Ihdinas siratal mustaqim. Berikanlah kami hidayah ke jalan yang lurus. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa sedekah tidak bisa kita tunaikan kecuali ketika diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan ibadah salat semuanya bisa kita lakukan karena izin Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kita minta adalah Allah Subhanahu wa taala turunkan bagi kita sakinah supaya kita bisa beribadah dengan baik dan kita bisa melaksanakan aktivitas-aktivitas dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala menurunkan sakinahnya kepada kita dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di antara umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu mengikuti sunnah-sunnahnya. Barakallahu fikum. Hada wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.